Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi Wa man tabi'a sunnatahu wa aktada bihuda Amma ba'd Para segenap habaib Khususnya Al-Habib Muhammad Al-Bagir Muladawila yang mudah-mudahan para habaib ini selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu mudah-mudahan dicintai oleh datuknya Kanjeng Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya yang saya muliakan sahibu majelis Maulid Ar-Ridwan yaitu Al Habib Jamal Baagil yang mudah-mudahan Allah selalu rahmati dia dan Allah berkati dia dan mudah-mudahan Allah lindungi dari segala bala dari segala azab dan Allah, Allah muliakan dan Allah angkat derajatnya di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para kiaiat para asatid yang mudah-mudahan panjenengan sedanten selalu dimuliakan Allah dan dicintai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para hadirin pecinta-pecinta kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para hadirin yang selalu rindu kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan panjenengan sedanten selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan panjenengan sedanten mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu kitab Hidayatul Muhtadi li Syama'il Turmudi disebutkan sebuah hadis yang sahih an Anas bin Malik radhiyallahu anhu kal. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Anna rajulan min ahli al-badiyah" anna rajulan min ahlil badia wa kas wa kana ismuhu Zahiran. Ada seorang laki-laki asalnya itu dari Badui, dari gunung, jauh dari kota. Namanya adalah Zahiran. Fayuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badia Beliau sahabat Zahir ini kalau datang ke Madinah Beliau selalu mampir terlebih dahulu teng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian mampir ketemu dulu dengan Rasulullah lalu memberikan hadiah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Memberikan oleh-oleh dari kampungnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayujahizuhun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ida arada an yakhruj. Dan Zahir ini kalau kepingin pulang ke kampungnya, <clears throat> kalau mau pulang ke kampungnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Zahir tersebut, lalu dititipi oleh-oleh oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian dalam suatu hadis ini dikatakan Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Kanjeng Nabi Muhammad Wasallam, Inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiru Sesungguhnya zahir adalah orang badui dari kita dan kita adalah orang kota kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana rajulan damiman sedangkan zahir adalah seorang laki-laki yang paras mukanya tidak begitu ganteng Fa'atahu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ahu. Suatu saat Rasulullah mendatangi Zahir dan Zahir lagi menjual barangnya. Lagi menjual barangnya waktu itu. Fahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiru. Coba kita lihat candanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Rasulullah kepada Zahir dari belakang Zahir dipeluk oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad Wa huwa la yubsiru Sedangkan Zahir tidak mengetahui siapa yang memeluk dirinya Fakala lalu berkata Zahir Man hadha? Siapa ini yang memeluk aku Arsilni Lepaskan aku Allahumma salli ala Muhammad Fa'arafan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Faltafata fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir menoleh ke arah orang yang memeluk tadi, ternyata dia tahu bahwasanya yang memeluk adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zahir tahu bahwasanya yang memeluk adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Zahir, apa yang diperbuat oleh Zahir, apa yang dilakukan oleh Zahir, faja'ala ya'lu ma'al ama ma'al saqa dhahrahu bi sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Zahir itu tahu yang memeluk adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Zahir menempelkan punggungnya ke dadah kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya mendapat barokah dari Rasulullah SAW. Supaya punggung Zahir bertempelan dengan dada yang mulia, dada kanjeng Nabi Muhammad SAW. <clears throat> Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Rasulullah berkata, coba candanya Rasulullah. Man yashtari abda. Ketika memeluk Zahir, Rasulullah mengatakan, "Ayo siapa yang mau beli budak ini?" Yang dimaksud abda di sini adalah yaitu Abdullah, hamba Allah. Tetapi pemahaman Zahir lain. Pemahaman Zahir lain. Yang dimaksud ucapan Rasulullah, "Man yashtari abda." Siapa yang mau membeli hamba ini? Yaitu kata Zahir pemahamannya adalah budak. Sehingga zahir berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, idan wallahi tajiduni kasidan. Demi Allah, ya, ya Rasulullah, kau akan mendapatkan diriku kalau dijual murah harganya ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika Rasulullah mendengar semacam ini, maka Rasulullah mengatakan kepada Zahir, coba kita komentarnya, kita kita dengar komentarnya Rasulullah SAW. Ya Zahir, walakin anta indallahi lasta bikasid au anta indallahi ghalin akan tetapi kamu ya zahir di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang nilainya itu rendah kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah nilai yang murah orang yang murah di sisi Allah kedudukanmu bukanlah murah bahkan kedudukanmu tinggi wahai zahir sallallahu alaihi Muhammad Para ulama mengomentari dalam kitab Hidayatul Muhtadi li Syama'il Turmudi mengatakan undur lihat mahabbah Rasulullah kepada zahir kecintaan Rasulullah kepada zahir Rasulullah cinta kepada zahir lantaran zahir cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak datang ke Madinah kecuali dia mendatangi Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu lalu memberikan hadiah sehingga cintanya Zahir itu dibalas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun memberikan hadiah kepada Zahir. Rasulullah memeluk, maka Rasulullah pun memberikan bisyarah kepada Zahir. Anta lasta bikasidin indallah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa anta indallahi ghalin. Kamu di sisi Allah adalah orang yang mempunyai nilai yang tinggi. Kamu di sisi Allah adalah orang yang mempunyai nilai yang mahal. Sallallahu alaihi Muhammad. Dari hadis yang saya sampaikan ini, kita bisa mengambil ibrah, suatu pelajaran. Ternyata untuk mendapatkan kecintaan kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita harus cinta kepada Rasulullah. Kita harus menyenangkan Rasulullah. Kita harus membanggakan hati Rasulullah. Sebagaimana zahir membahagiakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita pada saat ini telah berkumpul di majelis ini, di masjid yang mubarakah ini, untuk menghadiri Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat di majelis Ar-Ridwan ini. Mudah-mudahan kita betul-betul dicatat oleh Allah sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di majlis ini karena cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallam, karena rindu kepada Rasulullah sallam. Ya Rasulullah, kita rindu kepada Anda ya Rasulullah. Ya Rabbana, mudah-mudahan kita di, dicintai oleh Rasulullah dan mudah-mudahan selalu dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nggak akan lama-lama, mungkin masih banyak yang ceramah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Tatkala seluruh nabi menginginkan martabat yang tinggi. Tatkala seluruh rasul menginginkan kesempurnaan pada dirinya, maka dia harus mencari. Dia harus berusaha. Dia harus berdoa. Ketika berusaha dan mencari martabat yang tinggi dan kesempurnaan yang tinggi pada dirinya, maka Allah mengasih, mengasihinya. Allah memberinya martabat yang tinggi pada dirinya. Tapi lain dengan Nabi kita yang tercinta, baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberikan martabat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan yang sempurna sekali oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa diminta Allah memberikan kepadanya martabat yang tinggi, kesempurnaan yang tinggi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allahumma salli ala Muhammad. Nabiullah Yusuf Allah berikan martabat yang tinggi, kesempurnaan yang tinggi. Apa itu? Di antaranya adalah ketampanannya. Tampan Nabi Allah Yusuf. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya terpesona dengan ketampanan Nabi Allah Yusuf. Perempuan-perempuan ketika memandang wajah Nabi Allah Yusuf. Maksud hati mereka membelah apel. Tapi tak terasa jari jemari mereka yang terpotong tanpa mereka sakit. Sama sekali karena memandang wajah Nabi Allah Yusuf. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini martabat yang tinggi. Tapi ingat ma'asyiral muslimin, martabat yang lebih tinggi, kesempurnaan yang lebih sempurna Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihi apa yang Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf. Kalau Yusuf Allah berikan kegantengan. Ingat kegantengan Nabiullah Yusuf dibanding kegantengan Rasulullah itu separuhnya. Allahumma ala Muhammad. Kegantengan Rasulullah SAW begitu indahnya, begitu sejuknya, begitu agungnya, begitu wibawanya. Nur kenabian terpancar dari Nabi, dari wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Orang-orang yang hidup di sekitarnya, sahabat yang hidup di sekitarnya terpesona dengan wajah Rasulullah. Mereka yang duduk di hadapan Rasulullah lebih banyak menunduk daripada memandang terus ke wajah yang begitu indah, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan sebagian mereka tatkala mereka dalam keadaan kafir hanya memandang ke wajah Rasulullah mereka sudah masuk Islam sallallahu alaihi Muhammad bimujarrodin nadhar ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit dulunya sebelum dia masuk Islam dia dipanggil oleh kafir-kafir Quraisy. Hei Hasan, ke sini kamu. Aku akan berikan uang yang banyak. Akan aku berikan kekayaan yang banyak. Akan aku berikan hadiah yang banyak. Tapi satu syarat kamu harus lakukan. Apa kata Hasan bin Sabit? Apa yang harus lakukan? Kamu kan pandai syair, menggubah syair. Penyair Hasan bin Sabit ini. Kamu cari kejelekan Muhammad. Kamu cari sisi negatif Muhammad. Kamu cari app Muhammad. Kalau sudah ketemu, kamu masukkan ke syair-syairmu dan kamu gubah syair-syairmu, kamu baca syair-syairmu di depan orang dan di depan Muhammad supaya Muhammad malu. Sallallahu alaihi Muhammad berikan hadiah ya semaumu. Kata kata kata Hasan bin Thabit, baik, aku akan cari Muhammad. Ketika sudah mencari Hasan bin Thabit, mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketemu Rasulullah berdiri, begitu tampannya, begitu gagahnya, begitu bersinarnya, nur kenabian tampak dari wajahnya. Shallallahu Alaihi Muhammad begitu eloknya, diintip oleh Hasan bin Thabit dari balik batu. Diamati. Mulailah Hasan bin Thabit mengamati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bawah diamati, terus naik, terus naik, terus ketika sampai ke wajahnya gemetar Hasan bin Thabit, kemudian lari ke orang-orang yang telah menyuruhnya dari orang-orang kafir. Lalu mengatakan Hasan bin Thabit mengatakan kepada orang-orang kafir tersebut, "Hei saksikan wahai orang-orang kafir, sekarang aku menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku masuk Islam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad." Hasan bin Thabit bimujaradin nazar ila wajahin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Islam, fa Islam, Hanya melihat wajah Rasulullah sudah masuk Islam. Geram orang-orang kafir. Marah orang-orang kafir. Seraya mengatakan, Ya Hasan bin Thabit, kami menyuruh kamu bukan untuk masuk Islam. Kami menyuruh kamu supaya mencari et Muhammad. Kami menyuruh kamu supaya mencari kejelekan Nabi Muhammad SAW. Lalu kamu kamu masukkan dalam syair-syairmu. Lalu kamu baca di depan orang supaya malu Muhammad. Kenapa kamu masuk Islam? Ada apa dengan kamu wahai Hasan bin Sabit? Kenapa kamu masuk Islam? Hasan bin Sabit lalu mengatakan, kamu ingin tahu kenapa saya masuk Islam? Iya, dia menggubah syairnya. Lama ra'aitu anwarahu sata'at. Wada'tu min khifati kafi ala basari. Khaufan ala basari min husni suratihi. Allahumma salli ala Muhammad. Khaufan ala basari min husni suratihi falastu anduruhu illa ala gadari. Ruhun minan nuri fi jismin minal gamari. Kahilyatin nusizat minal anzumi zahri. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kata Hasan bin Thabit? Kamu ingin tahu kenapa saya masuk Islam? Kenapa saya mengakui Muhammad sebagai Rasulnya? Ketika aku memandang dan mematap wajah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka terpancarlah cahaya yang begitu indah dari wajahnya. Nur kenabian terpancar nur kewibawaan, nur keagungan, nur yang begitu indah, cahaya yang begitu indah menerpah mataku sehingga mataku tak kuat untuk memandangnya dan telapak tanganku aku letakkan di dalam di mataku tersebut karena aku tak tak kuat memandang pancaran cahaya yang begitu indah yang memancar dari wajah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Falastu anduruhu ila ala gadari. Padahal aku sejenak melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruhnya laksana cahaya, badannya laksana bulan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka seluruh tubuh kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti pakaian yang diuntai dengan bintang gemintang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Hebat ini martabat ini. Terakhir, saya tidak panjang lama. Nabi Sulaiman dalam surat Sot ayat 35 berdoa. Rabbi ufirli Wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahab. Minta dulu Nabi Sulaiman. Rabbana, ya Allah, ya Tuhanku. Rabbi firlih ampunilah dosaku. Berikan aku kerajaan. Berikan aku kekuasaan. Yang tidak dimiliki oleh orang setelahku. Innaka antal wahab. Sesungguhnya kamu maha pemberi. Diberi Nabi Sulaiman oleh Allah dijadikan nabi dan dijadikan raja, dijadikan nabi dan dijadikan orang yang menguasai segalanya. Allahumma salli ala Muhammad. Hebat Nabi Sulaiman, martabat tinggi yang Allah berikan kepadanya. Lalu bagaimana dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu ala Muhammad. Apakah pernah ditawari seperti yang ditawari yang ditawarkan yang yang diminta oleh Nabi Sulaiman? Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah bersama Jibril ala sofa di atas batu yang besar berbincang-bincang Rasulullah dengan Jibril. Seraya Rasulullah mengatakan, "Ya Jibril, keluarga Muhammad, Allahumma ala Muhammad. Kalau pagi ada yang dimakan, sore sudah tidak ada yang dimakan. Sallallahu ala Muhammad. Kalau pagi ada yang dimakan, sore sudah tidak ada yang dimakan. Ketika Rasulullah mengatakan begitu, menggelegar itu langit. Das! Ujarno wis kaget. Menggelegar ke langit. Rasulullah kaget lalu mengatakan, "Ya Jibril, akamatil kiamat." Apakah sudah kiamat ini ya Jibril? Apa kata Jibril? Tidak ya Rasulullah. Tetapi Allah mendengar ucapan anda ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pagi ada yang dimakan, sore sudah tidak ada. Allah mengirimkan Israfil ke sini ya Rasulullah. Israfil turun. Saya mengatakan, "Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan gunung Tihama emas, zamrud, dahab, fidoh, perak, semuanya untuk Anda ya Muhammad." Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian Rasulullah disuruh dua pilihan, memilih dua pilihan. Fa in syi'ta nabiyyan mabiyan malikan wa in syi'ta nabiyyan abdan. Pilih ya Rasulullah. Apa kamu mau ingin menjadi seorang nabi dan seorang raja seperti Nabi Sulaiman? Ataukah kamu ingin menjadi seorang nabi tapi menjadi hamba Allah? Dari jauh Jibril memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad untuk tawadu. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad Seraya meluncur ucapan yang indah dari lisan yang mulia Tiga kali beliau mengucapkan Bal nabiyan abdan Bal nabiyan abdan Bal nabiyan abdan Tidak Aku tidak mau menjadi nabi dan menjadi raja seperti Nabi Sulaiman tidak, tapi aku kepingin menjadi nabi tetapi yang sujud di hadapan Allah. Aku kepingin menjadi nabi tapi sebagai hamba Allah. Aku menjadi kepingin menjadi nabi tetapi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Jauh antara Rasulullah dengan Nabi Sulaiman. Ketika Sulaiman mengatakan Rabbi fili wa habli mulkan la yang bagi li ahadim min ba'di innaka antal wahab. Rasulullah mengatakan la nabiyan mengatakan bal nabiyan abdan bal nabiyan abdan ketika Al Nabi Sulaiman mengatakan ya Arab jadikan aku seorang nabi dan menjadi keraja memberikan aku kekuasaan menjadikan aku sebagai raja jadikan aku sebagai penguasa Rasulullah mengatakan tidak ya Arab aku kepingin menjadi nabi dan menjadi hambamu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad coba lihat ini martabat yang indah tawaduknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Wa innaka la'ala khuluqin azim. Keluarga Rasulullah itu sederhana hidupnya. Melarat keluarganya Kanjeng Nabi. Miskin keluarganya Rasulullah. Tapi miskinnya keluarganya Rasulullah tidak sama dengan miskinnya kita. Kalau miskinnya Rasulullah SAW adalah ikhtiarian. Kalau miskinnya kita, itirarian. Kalau miskinnya kita, kepepet. Betul? Miskinnya kita memang tidak kita minta. Tapi miskinnya Rasulullah memang diminta. Allahumma ahyi miskinan. Ya Rob hidupkan aku dalam keadaan miskin. Miskinnya Rasulullah tidak sama dengan miskin kita. Miskinnya Rasulullah diminta sama Allah, sama Rasulullah. Kalau miskinnya kita, ayo ngacung sing jaluk melarat begini. Ngacung sing sing dhuwur, gak ono. Eh, iswarak ambil melarat jan. Eh bosen ambek melarat pet Bendino becak mancal toh ya. <laughs> Bosen sudah. Ya. Tapi Rasulullah Allah ini miskinan. Minta. Ya. Aradalli Rabbi. Allah menyodorkan aku. hanya ja'ala batah Mekah dhahaban. Untuk Allah jadikan kerikil-kerikil di Mekah emas. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad, aku jadikan kerikil-kerikil ini di Mekah, aku jadikan emas untuk kamu ya Muhammad. Maukah kamu ya Muhammad? La ya Rabbi. Tidak. Nek kita lek sampai ditawari ngoten ya napa? Hei wong ngaglek, krekel nek ngaglek iki tak dadekno emas. Gelem apa ndak? Sampai jam siji dipilih krekel iki. <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Allah Rasul mengatakan la ya Rabbi, tidak. Kenapa ya Muhammad? Asyba'u yauman wa aju'u yauman. Aku kepingin kenyang satu hari, lapar satu hari. Kenapa begitu ya Muhammad? Fa'idha ju'tu. Kalau aku lapar. Tadarru'tu ilaika wa tadakartu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau aku lapar. Aku akan selalu berdoa kepadamu. Aku akan selalu mengingat kamu ya Rabb. Wa idha sabi'tu. Kalau apabila aku kenyang. Syakartuk wa hamiduk. Aku akan bersyukur kepadamu dan selalu memujimu. Sallallahu ala Muhammad. Keluarga kanjeng Nabi pun Sayyidatuna Fatimah Zahra putrinya. Itu sederhana hidupnya. Sampai-sampai dalam suatu hadis An Imran bin Husin. Ketika Imran bin Husin duduk dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Datang Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ke Rasulullah SAW. Mukanya menguning. Pucat. Min syiddatil ju' Allahumma salli ala Muhammad. Dari sangatnya lapar. Ketika Rasulullah memandang Sayyidatuna Fatimah Zahra tahu bahwasanya ini lapar ini putriku. Lalu mengatakan, ya Fatimah, malaki ada apa dengan kamu? Tidak bisa menjawab Sayyidatuna Fatimah saking laparnya. Kasihan Rasulullah kepada putrinya. Udnumini ya Fatimah, mendekat ke sini. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Sayyidatuna Fatimah putrinya yang tersayang mendekat, Allah Rasulullah mengangkat telapak tangannya lalu diletakkan di dahjanya Sayyidatuna Fatimah. Seraya berdoa, Allahumma Allahumma musyabbi al-maja'ah la tajuk Fatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah yang mengenyangkan orang-orang yang lapar. Jangan kau laparkan putriku Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kata Imran bin Husain, demi Allah, ketika Rasulullah melepaskan tangannya dan ketika Rasulullah habis mendoakan itu, aku lihat wajah Sayyidatuna Fatimah Zahra ceria dan tidak pucat lagi dan tidak menguning lagi, segar kayak-kayak habis makan, kayak-kayak habis tidur, fresh barokah doanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini betul-betul bisa menambahkan ilmu untuk saya dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebutkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambahlah kecintaan kita ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan begitu bertambah dan bertambah terus kecintaan kita ke Rasulullah SAW. Demikian dari kami. Apabila ada kekurangan dan uh, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar Misalnya dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mohon maaf di depan para habaib yang pinter-pinter ini ya, kami lancang ya, kami dadaan langsung ditodong ambil Habib, ambil Habib Jamal dor ya. Langsung ngadet ya. ya. saya minta maaf ini karena saya bukan mutakalim, saya bukan orang yang ahli bicara, saya hanya imtisalul amr yaitu e, melakukan perintahnya para habaib khususnya Habib Muhammad Al-Bagir. Mudah-mudahan ini manfaat. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.